وعلى آله وأصحابه من والاه أما بعد باب الخامس والأربعون باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه kaitannya dengan kitab tauhid di sini dalam bab tauhid disebutkan oleh beliau dengan menukilkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim <clears throat> menunjukkan bahwa menamakan diri atau menamakan orang lain sebagai qadhi qudah itu berarti menjadikan orang tersebut atau menjadikan mengangkat dirinya sebagai sekutu bersama Allah dalam hal-hal yang tidak satupun berhak menyandangnya kecuali Allah. Bab kata-kata qabil qudah ini di antara pengertiannya dia memberikan sebuah apa namanya ketetapan yang tidak boleh dilanggar. Dia memutuskan perkara, perkara mengilzamkan, mengilzamkan. Apalagi disebutkan eh, dengan nah itu judul yang disebutkan oleh beliau perkara yang mirip dengan apa yang disebutkan di dalam hadis. Nabi dia men, apa namanya menetapkan perkara, menetapkan hukum dan mengizamkan orang harus menerima keputusan tersebut. Ini qadi, hakim sama. Seperti itu juga Al-Malik. Kan diantara nama-nama pengertian Malik itu Tasarif bil amri wan nahi. Raja dia bertindak dengan perintah dan larangan. Dia menentukan, dia memerintah, dia yang melarang. Ketika seseorang menamakan dirinya Malikul Amlak, penguasanya para raja atau Sultanus Salatin atau dalam kalimat yang lain dalam bahasa asing, bahasa ajam, Syahan Syah, itu sama artinya dia mengangkat diri derajat dengan Allah dalam hal-hal yang tidak satupun yang layak menyandangnya kecuali kecuali Allah. Sebagian ulama mutaakhirin disebutkan oleh musannif Taisir Azizil Hamid yaitu Ibnu Munayir menganggap boleh dari kalangan Syafi'iyah, tapi dibantah oleh kata beliau dibantah oleh Al-Alam Al-Alim Al-Iraqi. Allah alam mungkin yang maksud adalah Al-Iraqi pengarang Fathul Mughif itu menyatakan yang benar adalah menamakan ini tidak tidak boleh. Nah, Nah. nah. Itu di nah, tapi di nah, oleh beliau rahimahullah dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memandang kalau dia membatasi nama tersebut Qadil Qudah di negeri tertentu atau bidang tertentu ini dibolehkan oleh beliau. Tapi seperti tadi dikatakan bahwa al-alam al iraqi al al iraqi wallah alam pakaian mungkin adalah al-iraqi di sini al-iraqi sahibu khatul mughis atau al-iraqi maksudnya nisbah karena ada ulama lain dari Irak yang juga terkenal dan termasuk yang membela dakwah tauhid ini seperti Al-Alusi itu juga dikenal dia berasal dari Irak tapi yang masyhur Al-Iraqi adalah salah satu di antara guru Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau menyatakan tidak boleh. Nah, Qala Syekh rahimahullah. Nah, disebutkan di dalam hadis inna ahna'a ismin indallah. Ya ini maksudnya asyadul asma'i sigharan yang paling parah rendahnya. Nah, paling rendah nama yang paling jelek, nama yang paling rendah asyadul asma'i sigharan itu yang menamakan dirinya atau menamakan orang lain menjuluki orang lain itu al malik malikul amlak sultanus salatin atau syahan syah قال الشيخ سعدي رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه وباب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لذلك قال رحمه الله وهاتان الترجمتان من فروع الباب السابق وهو annahu yajib an la yuj'ala lillahi niddun fil niyat wal aqwal wal af'al fala yusamma ahadun bi ismin fihi naw'u musyarakatun lillahi fi asma'ihi wa nah, sebagian dalam bab dua bab sebelumnya fala taj'alu lillahi andada itu ayat berbicara tentang syirik akbar tapi selalu di, nah, para ulama pun memasukkan ke dalamnya perkara-perkara yang terkait dengan syirik asghar seperti dicontohkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nah, ini bagian dari Bagian dari larangan tersebut. Tidak boleh kita membuat tandingan untuk Allah. Bahkan dalam hal menamakan seseorang dengan nama-nama yang tidak layak dimiliki kecuali hanya Allah. Bagaimana bab berikutnya? Qala rahimahullah fala yusamma ahadun bi ismin fihi naum syarakatin lillahi fi asmahi wa sifatihi. Maka tidak boleh seseorang dinamai, diberi julukan, diberi gelar dengan nama-nama atau julukan-julukan yang di situ ada satu bentuk musyarakah, persekutuan, sama sederajat antara dia dan Allah dalam hal nama-nama Allah sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya kafadil qudah kita kan juga dalam bagian doa kan disebutkan ya qadiyal hajat yang memenuhi hajat yang menetapkan memutuskan nah, salah satu dipanggil nah, Allah dipanggil dengan seperti itu wa malikul muluk malikul muluk raja diraja wa nahwiha wa hakimul hukam hakimnya para hakim au bi Abil Hakam atau juga Abul Hakam sebagaimana nanti dalam bab berikutnya. Wa kullu hadha hifdzun lit-tauhid wa li asma'illahi wa sifatihi. Ini semua penjagaan terhadap tauhid. Ini menjaga supaya ucapan-ucapan itu tetap lurus. Juga niat Kemudian menjaga mulia kemuliaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wadaf'un liwasail syirk dan menepis menjaga memutuskan atau menolak wasilah-wasilah kepada kesyirikan hatta fil alfaz meskipun dalam urusan lafaz allati yukhsha an yatadarraja minha ila an yudhanna musyarakata ahadin lillah yang dikhawatirkan berangsur-angsur bisa membawa orang yang mengucapkannya kepada sangkaan adanya persekutuan atau persamaan antara Allah dalam sebagian khasais Allah Subhanahu wa taala. Nah. Karena memang di dalam banyak ayat menunjukkan infiradullah bil mulk. Nah, Allah bersendirian di dalam mengatur urusan perintah dan larangan itu adalah Lahul khalq wal amru. Milik Allah, kepunyaan Allah. Hak mencipta dan memerintah, menghukumi. Mengatur hamba-hambanya dengan perintah dan larangan. Baik, fihi masail. An-nahyu anit tasammi bimalikil amlak. Bagaimana dalam hadis. Dan itu merupakan nama yang paling buruk nahyu dan di sini larangan itu dari dari sisi mana kan tidak ada. Kan tidak ada kata-kata la tatasamma atau la tusammi ahadan. Nah, larangan larangan itu tidak hanya bisa diambil dari perkat dari kalimat la taf'al. La nahiyah dan fi'il mudhari yang majzum bila nahya. Bisa juga dari dalam bentuk yang lain seperti dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan sesuatu yang itu merupakan sebuah keburukan. Sebuah keburukan. Bahkan dinisbahkan bahwa perkara tersebut dibenci oleh Allah. Perkara tersebut nah, adalah ini, ini eh, perkara yang rendah atau kalimat-kalimat yang lain yang menyatakan wa ma bagi lakum. Ya. Nah, kalimat-kalimat itu juga menunjukkan itu perkara yang dilarang secara syar'i. Disebutkan itu sebagai misalnya dalam Al-Qur'an digolongkan sebagai perbuatan orang fasik. Orang jahil. Nah, rijsun min amali syaitan najis, kekotoran merupakan ini amalan syaitan. Nah, dibenci oleh Allah pelakunya. Dijauhkan dari rahmat Allah pelakunya. Diancam dengan azab Allah. Nah, tidak dianggap bersama Allah dan Rasulnya. Tidak dianggap golongan kaum mukminin. Nah, dalam hadis juga seperti itu. Termasuk perkara yang larang ketika Rasulullah mengatakan laisa minna kata wa kata termasuk larang, larangan. Katakan jelek. Nah. <clears throat> Jadi larangan itu tidak hanya dengan la nahiyah saja. Nah. Begitu juga perintah. Perintah nah. Kadang-kadang bisa berupa jumlah ismiyah yang di situ mujab dalam artian positif tidak ada larangan tidak ada ya tidak ada perintah di situ tapi bisa bermakna perintah ya kalam khabari bisa bermakna perintah seperti misal kata para ulama ayat yang selalu kita baca dalam salat alhamdulillahi rabbil alamin kalimat berita jumlah ismiyah mubtada khabar mutadammin al-amr perintah Terkandung di dalamnya apa? Perintah. Untuk apa? Agar kita memuji Allah, menyanjung Allah. Ini di antaranya. Nah. Kemudian dalam ayat yang lain, surah hadis seperti dalam yang belajar, ayat dalam surat Al-Baqarah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ini bisa perintah atau dalam ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qur. Ini jelas, ini sering dipakai dalam pelajaran usul untuk menunjukkan bahwa kalimatnya kalam khabari. Mubtada khabar, tapi maknanya perintah. Bahwa wanita-wanita yang dicerai itu mereka harus menunggu selama tiga kali kuruk untuk masa iddahnya. Nah. Jadi an-nahyu di dalam hadis di dalam Al-Qur'an tidak hanya bermakna ini dengan kalimat la taf'al. <clears throat> Sesuatu yang celaan, perumpamaan-perumpamaan yang buruk. Nah, apalagi di dalam hadis banyak dikatakan oleh Imam Ahmad, "Laisa lil mu'min masalus sau'." Tidak ada untuk orang yang beriman itu masalus sau', perumpamaan yang jelek. Jadi ketika disebutkan perumpamaan-perumpamaan yang jelek, harus orang yang mukmin itu menghindar meninggalkan meninggalkannya. Misalnya apa? Al-aid ila hibatihi au kama qala kal khay kal aid ila khayhi au kama Orang yang kembali meminta hadiahnya, pemberiannya itu seperti yang kembali kepada muntahnya dijilat lagi. Nah, itu diantara diantaranya. Nah, bagaimana perintah sesuatu yang diperintahkan itu tidak hanya dengan kalimat al amru if'al kada wa kada. Ya. Bahkan disebutkan dalam kalimat-kalimat yang lain, bisa bisa wajib, bisa sekedar sunnah. Nah. yang jelas dihakum ada anjuran seperti yang lalu nah, anjuran banyak dalam ayat-ayat Allah dan hadis yang walaupun itu bermakna berita dia merupakan dorongan agar kita menjalankannya itu sebagai perintah bisa wajib bisa bisa sunnah asalnya annama fi ma'nahu mithluh. Nah, ini kata-kata yang semakna dengan dalam apa yang disebutkan dalam hadis. Itu seperti itu juga hukumnya. Mamnu' bila dilarang. Kama qala Sufyan Ibnu Uyainah. Kalimat syah, syahan syah. Sultanus Salatin. Sama. Nah, dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Minang, misalnya dalam bahasa Melayu. Asalitah yang ketiga, at-tafattun littaghlid fi hadza wa nahwihi. Perhatikan ya, adanya taghlid, sikap keras. Dalam masalah ini juga dalam masalah yang semisal ma'al qat'i tanpa memandang di annal qalba lam yaqsid ma'nahu meskipun tidak apa memperhitungkan belum tentu hatinya seperti itu ndak kita ndak masalah ndak menghiraukan urusan itu yang jelas lafaznya terdengar ucapan seperti itu tidak boleh itu ndak ndak boleh hati orang siapa yang tahu kecuali Allah tapi yang jelas kalimat ini diupayakan untuk dihindari. Nah, kalau kita misalnya bawakan seperti ini, misalnya kita berpegang ini, hati orang siapa yang kan, nah belum tentu hatinya seperti itu. Rasulullah bukan tidak tahu, bahkan di dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang hati mereka Allah tahu betapa bersihnya hati para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi mereka tetap diarahkan peringatan itu kepada kepada mereka nah, dalam bentuk menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang jelek. Inna akhna'a ismin indallah. Ar-rabi'ah tafattun anna hadha li ijlalillahi subhanah. Yang keempat, perhatikan bahwa sikap demikian menyebutkan larangan dengan kalimat seperti itu untuk menunjukkan atau sebagai tanda untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, diambil juga dari kalimat perkataan beliau la malika illallah. Nah. Baik, faedah di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih mungkin juga terkait mungkin apa namanya mungkin kita mendengar bacaan orang dalam Al-Fatihah. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin dengan mat panjang. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Seperti dalam surat An-Nas. Qulautu Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Kata beliau, Laisa kullu malikin malikan. Walaisa kullu malikin malikan. Tidak setiap raja itu malik pemilik. Dan tidak setiap pemilik itu raja. Kita punya, tapi nggak bisa mengatur. Misalnya punya budak nah, atau punya harta, bukan kita yang mengendalikan. Nah, jadi apa? Nah. Tapi begitu juga, begitu juga sebaliknya. Tidak setiap raja itu pemilik. Apa yang ada di tangan kita kan enggak bukan dia pemiliknya. Kita yang memiliki, tapi mereka ya maksudnya paham ya. Laisa kul malik tidak setiap raja itu malik dan tidak setiap malik malikan. Fakat punul insanu malikan. Bisa jadi seseorang itu dia raja. Walakinnahu la yakunu biyadihi tadbir. Tapi tidak punya kekuasaan mengatur. Diatur orang, orang lain raja. Kan ada dalam sistem pemerintahan kan ada yang dia raja tapi bukan dia ngatur. Iya kan? Ada. Nah, wa kan yakunul insan malikan wa yatasarrafu fi ma yamlik. Dan bisa jadi seseorang itu dia malik, pemilik dan berbuat terhadap apa yang dimilikinya. Tapi dia bukan raja, ya. Seperti Fal malik. Jadi al malik adalah man malaka sultah al-mutlaqah. Al-malik adalah pemilik kekuasaan yang mutlak. Lakin qad yaf'alu wa yakunu malikan malikan. Tapi kadang-kadang dia berbuat artinya dia bisa jadi seorang itu mungkin dia adalah raja sekaligus pemilik. Raja sekaligus pemilik. Nah, misalnya mungkin sebuah wilayah dia yang membebaskan tanahnya, dia mem, apa, membuat patok-patoknya dan kemudian dia yang mengklaim itu semua milik dia. Kemudian orang-orang rakyat yang ada di sana tuh dia memberi tempat. Tinggal di sini, sini, sini untuk dia mudah mengaturnya. Nah, Wakat ya yafalu wa malikan walai sabi malik. Nah, mungkin juga, bisa jadi juga dia tidak mengatur, tidak berbuat apa-apa, tetapi dia malik. Nah, raja walai sabi malik, tapi tidak sebagai pemilik. Tapi tidak sebagai pemilik. Wa ammal malik, adapun yang ini pemilik yang menguasai atau yang memiliki fa huwa alladhi lahu tasarruf bi syai'in muayyan. Al malik itu yang berbuat bertindak pada sesuatu yang tertentu. Saya pemilik kitab ini. Saya berbuat mau saya coret, mau saya sobek urusan saya toh. Nah, seperti ini anak malik. Saya mengatur. Kamalikul bait, nah, kamalikul kitab. Seperti pemilik rumah, dia mau gandani rumahnya seperti apa? Nah, wa malikus sayyara wa ma'asbaha dzalik. Pemilik rumah, pemilik mobil. Nah, Fahada laisa bimilkin, yakni laisa lahu laisa bimalik, tapi dia tidak sebagai raja karena dia tidak laisa lahu sultan sultan anna Dia tidak punya kekuasaan yang yang umum. Dia pemilik rumah, dia malikul bait, malikul sayyara, malikul al-ard. Nah. Malikul matajir, masani' tapi laisa malik. Tapi bukan ra, raja nah, yang memiliki kekuasaan umum. Dari hadis ini, dah ya, itu tadi. dari hadis ini disebutkan bahwa hmm, diisbatkannya sifat ghaib aghyadu ala Allah paling membuat Allah marah di hari kiamat Anda lupa jadi yang termasuk di sini ada hal-hal yang perlu dicermati dengan huruf-huruf jar antara ala dan lahu atau ila ala dan ila penempatannya. Anda lupa menjawab. Salah satunya misalnya uh, ahabbu ilallah. Ya. ya. ini artinya yang paling dicintai oleh Allah itu makhum kita. Jadi kalimat-kalimat yang misal ini aghyab atau akram ada yang nanti kalau beda maknanya antara akramu ilallah dengan akramu alallah. Anda lupa di maknanya. Tapi ini yang juga antum harus cermati. Ya. Penting untuk diketahui beda nanti artinya. Nah, baik. Bab berikutnya bab sadis wal arbaun yang ke-46 ihtiram asma'illahi wa taghyiril ismi li ajli dhalik. Al asma ini di sini juga isbat al ismu lillahi al asma lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa laysa laha adadun muayyan mengisbatkan nama bagi Allah bahwa Allah itu punya nama. Allah itu punya nama. Allah sebutkan pada beberapa di dalam Al-Qur'an di antaranya surat Al-A'raf, surat Thaha, surat Al-Isra, surat Al-Hasyr yang anak ingat. Nah. Ada yang tambah? Nah, jelas yang, yang anda ingat itu dalam surat Al-A'raf ayat 180 dalam surat Taha itu di awal La ilaha illa huwa falahul asma'ul husna Kemudian dalam surat Al-Isra hampir hampir terakhir mungkin ayam ayam matad'u falahul asma'ul husna Kemudian eh, surat Al-Hasyr al khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Disebutkan semuanya dengan bentuk mu'arraf berupa nah, ma'rifat diimbuhi oleh dengan apa? huruf al. Al ini kata mereka seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menukilkan al itu alif lam al ahdiyah yang artinya bahwa al-asmaul husna itu sudah ma'ruf. Sudah ma'ruf. Apalagi lafzul jalalah Allah. Itu kata Sibawai a'raful ma'arif. Isim ma'rifat yang paling ma'rifat. Isim alam isim ma'rifat yang paling dikenal itu adalah nama Allah. Maka dibawakan lagi memang Siapapun juga anak manusia di dunia ini, kalau dia pandai bicara, biarkanlah dia, jangan dijejali dengan pikiran-pikiran kotor. Bisa bicara, perhatikan, tidak usah diajari agama apapun dia, dia akan menyebut nama Allah. Fitrah. Fitrah mereka. Ya. Dia akan menyebut nama Allah. Mencari. Nah. Syekhul Islam juga menyebutkan bahwa al asma nama-nama Allah itu seperti apa lagi disebutkan di dalam ayat Allah mengabarkan bahwa dia punya nama dan nama-nama itu Allah sifatkan dengan sifat yang paling tinggi yaitu al husna tidak ada lagi yang lebih tinggi dan lebih indah lebih baik dari nama-nama Allah lafat-lafatnya terasa manis enak kita mendengarnya seperti kita membaca Al-Quran indah Nah, menimbulkan kerinduan, kegetaran yang lezat. Orang itu menyebut-nyebut nama Allah. Nah. Ya. Nah. Ini apa? Dan itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nama-nama Allah itu adalah nama yang Allah diseru. Disebut-sebut dalam doa dengan nama-nama tersebut. Dipanggil Allah itu Ya Latif, Ya Khabir, Ya Karim, Ya Mannan, Ya Razzaq, Ya Halim, Ya Ghafur, Ya Wadud, Ya Rahim. sebut nah, nah semua yang diinginkan dengan memanggil nama-nama Allah nah kemudian itu eh, nama-nama tersebut sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah tinggal ditelusuri Adapun yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin itu penentuan itu bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari Rasulullah. Ibnu Hajar Al Asqalani menukil dari Imam Nawawi yang mengatakan sepakatan para ulama jumhur ulama mengatakan bahwa nama-nama itu bukan dari Rasulullah. Penentuan yang antum lihat ditempel di dinding-dinding itu itu bukan dari Rasulullah. Tapi juga bukan sebagian apa, bukan ijtihad murni dari para ulama yang membuat itu seperti dalam apa Al-Walid bin Muslim, bukan. Tapi mereka berijtihad mengambilnya dari Al-Qur'an. Dipahami. Mereka mencantumkan nama-nama tersebut bukan dari akal mereka, tapi melihat dari Al-Qur'an. Kemudian dari Al-Quran mereka cari dalam hadis, nah kemudian mereka, oh ini masuk. Salah satu di antara buktinya, bahwa itu bukan penentuan dari Rasulullah, terjadi istilah khilaf yang besar yang hebat terjadi antara satu jalur periwayatan dari orang yang sama. Bahkan disebutkan dari Walid bin Muslim sendiri, beliau menyebutkan nama-nama yang ada itu seperti yang di Suran Tirmizi. Kemudian dalam jalur lain menyebutkan nama-nama lain yang tidak ada dalam riwayat ini. Dalam riwayat yang lain lagi ada Bahkan dalam riwayat yang lain selain dari beliau rahimahullah ada nama-nama yang tidak terdapat dalam apa yang hadis yang disebutkan yang tercantum dalam Sunan At-Tirmizi. Lafaz apa yang Al-Mannan. Tidak ada dalam Sunan At-Tirmizi itu. Kemudian lagi ad apa ya? At-Tayyib. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Innallaha witrun yuhibbul witra dan nama-nama yang lain. Nah, itu diantaranya. Nah, para ulama kemudian beristihad untuk mengeluarkan, bukan untuk membuat, bukan untuk membuat, tapi mengeluarkan nama-nama tersebut dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang paling mirip yang sampai kepada kita agak berdekatan itu yang dinukil oleh Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Hampir mirip. Nah. Dan itu diulas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam beberapa halaman dalam Fathul Bari, cetakan lama itu dalam jilid 11. Nah, mengupas tentang itu dan membantah yang menyebutkan bahwa, bahwa itu yang tersebar di kalangan kaum muslimin. Nah, ini beliau Syafi'i ya. Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani kemudian sebelum beliau Ibnu Anam Imam Nawawi rahimahumullah membantah ya, klaim yang apa yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi memang jalur yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunan beliau dari Walid bin Muslim itu yang lebih dekat kepada kesahihan sehingga para ulama banyak mengambil hadis yang dari situ untuk disyarah Al-Ghazali dan ulama-ulama sebelumnya ya seperti nah uh, Zajjaj dan muridnya Az-Zajjaji itu juga menuk, apa, berpegang dengan hadis tersebut Al-Khattabi dalam sya'nud doa kemudian ulama-ulama berikutnya Al-Asfahani nah dan ulama-ulama mutakhirin -ulama yang paling bagus dipuji oleh sebagian ulama itu tulisan dari seorang talabah mungkin ngambil risalah magister atau tesisnya dengan judul An-Nahjul Asma An-Nahjul Asma tawasuk dia Masya Allah itu dipuji oleh Syekh Dr. Saleh Al-Syekh Rahimahullah Ya. Nah, ya mungkin ada beberapa yang di, juga dikritik oleh Ibnu Hajar termasuk apa penamaan beberapa nama misalnya ada apa ya al, termasuk modelnya al muhi al mumit tapi ini nggak dikritik oleh beliau tapi mirip seperti itu e, mengambil mereka para ulama mengambil nama-nama itu berdasarkan perbuatan perbuatan Allah. Ada yang memasukkan Al-Muntaqim kemudian memasukkan al apa apa namanya ana lupa. Tapi di, dikritik kalau memasukkan itu boleh sebagai nama di antara Asmaul Husna berarti al-murid juga boleh Al-murid. Al-murid kan dari kata arada yuridu. Isim fa'ilnya apa? Al-murid, ya kan? Al-murid. Berarti Allah punya adalah nama Allah itu Al-murid. Tidak nah, ada dalam Al-Qur'an Al-murid. Rasulullah juga ada. Nah, dibuatlah kaidah yang paling bagus itu yang sudah kita lewati Fawaidul musla. Si si asma'illahil husna wa sifatihil ula. Itu kaidah yang insyaallah mustaridah jumhur ulama ya apa atau para ahli sunnah penting untuk mengetahui itu sehingga kita tahu mana nama yang layak. Sebagian ulama memberikan dari definisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah tiga syarat bahwa nama itu dikatakan Asmaul Husna. Yang pertama ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua, lafaz-lafaznya sudah mengandung pujian dan sanjungan Yang ketiga, Allah disebut-sebut dan diseru. Nama-nama itu jadi diseru dan disebut-sebut di dalam doa. Ini disimpulkan oleh Syekh Dr. Saleh Al Syekh dari pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi bahwa nama Allah Al Husna Al, Al, Al Asmaul Husna yang ma'ruf itu adalah nama-nama Allah yang Allah diseru, disebut-sebut di dalam doa dengan nama-nama tersebut. Yang kedua, nama-nama itu sendiri sudah mengandung pujian dan sanjungan. Yang ketiga, nama-nama itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tinggal dicari. Ya. Dicari dengan faidah ini. Dengan faidah yang diajarkan, dituliskan oleh, diuraikan oleh Syekhul Ya sebetulnya itu perkataan Syekhul Islam Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah dirangkum oleh Syekh Muhammad bin Shalih utsaimin rahimahullah dalam Al-Qawaidul Muslah. Nah, tujuh pasal yakni pasal pertama beliau membaginya menjadi tiga kita menjadi tiga pasal. Yang pertama berisi tujuh faidah tentang Al-Asmaul Husna, tentang faidah tentang nama-nama Allah. Pasal kedua tentang sifat-sifat Allah. Yang ketiga ini juga tujuh. Tujuh tentang nama, tujuh tentang sifat. Pasal yang ketiga tentang adillah. Dalil-dalil dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa yang kita ambil? Boleh dengan ijtihad? Tidak boleh. Ya, tidak dengan perasaan, tidak dengan ijtihad, dengan ra'yu. Tapi dengan wahyu. Lihat dalam Al-Quran ada tidak disebutkan nama Allah, sifat Allah seperti ini. Nggak ada, nggak boleh kita menetapkan. Oh Allah. Tapi kalau sekedar berita, nah boleh. Karena bil ikhbar itu luas. Tapi kalau menetapkan ini sebagai sifat Allah nggak bisa. Nah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah itu diambil dari nama-nama Allah. Nama Allah ini sifatnya demikian. Ar-Rahman misalnya. Apa sifatnya? Zurrahma al-Wasi'ah. Ar-Rahim dia berrahmat wasi'ah jam al-mutil ila ibadi atau kama qala ila al-marhum itu diantara nah, nah ini terkait dengan nama-nama Allah dan kemudian boleh mereka menguraikan nah, nanti ada nama-nama yang apa sebagiannya itu mereka masukkan berdasarkan apa namanya nah meng, mungkin Allah alam ya mengkiaskan nama seperti ini dimasukkan. Kenapa nama ini tidak? Nah, akhirnya sebagian yang ulama yang lain memasukkan nama yang seperti ini. Misalnya apa ya dalam surat Al-Anbiya itu banyak. Nah, Al-Alimin. Wa kunna bihi alimin. Ini kan nama Allah apa alimin di sini kan apa? Ya, ya. Nisbahnya kepada Allah. Tapi apa kemudian bisa diambil bahwa nama Allah itu adalah Al-Alim? Sebagian ulama memasukkan. Memasukkan. Ya, nama itu sebagai salah satu di antara asma. Jadi mereka eh, gabungkan nama Allah itu ada Al-Alam, ada al-alim, ada al-alim. Sebagaimana al khalaq al-khaliq, al-ghaffar, al-ghafur, ada lagi ghafirudz dzan. Ya. Yang paling makanya kalau yang paling mut, mutmain yang membuat kita lebih tenang itu dua yang dikumpulkan oleh para ulama ini yang paling dekat dengan kita mungkin yang paling akrab dengan kita ya yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Salim Taimin. Cuma beliau sendiri dalam nama-nama tersebut masih ada satu nama yang beliau taradud bimbang untuk memasukkannya. Ya, kata-kata nama nama Allah yang yakni salah satunya adalah Al-Hafi. Diambil dari firman Allah Innahu kana bi hafiya. Eh, surah apa? Hah? Malah surah apa? Innahu kana Nabi hafiya. Tadi jawab betul loh. Oh, Maria. <laughs> Nah, innahu kana Nabi hafiya. Beliau ragu karena kalimatnya dengan seperti itu ada istilahnya innahu kana bi hafiya ada mu'ta'alaknya, Enggak mutlak gitu. Misalnya ghafur rahim kan beda. Nah. nah, tapi oleh para ulama yang lain menganggap Al-Hafi adalah nama Allah yang maknanya itu lebih halus daripada Al-Bar. Al-Bar. Ala kulihal itu bukan ijtihad mereka membuat. Ya, yang kita ingat bahwa nama-nama yang disebutkan di dalam sahih apa di dalam Sunan At-Tirmidzi itu yang beredar ribuan tahun, ribuan tahun lebih di kalangan kaum muslimin itu bukan hasil ijtihad mereka dalam membuat tapi masih ijtihad mereka mengeluarkan dari hadis Nabi dari Al-Qur'an. Nah, baca-baca dalam majelis keluar muncul. Seperti itu kata mereka kemungkinan terjadinya ittiraf goncangan. Kok dalam satu riwayat nama ini disebut oleh Al-Walid bin Muslim, dalam riwayat yang lain kok enggak ada. Nah, gitu. Ya, dan tapi mereka sepakat, para ulama sepakat, bahkan di kalangan Syafi'iyah semua sepakat, di kalangan tokoh sufinya, mutakalimnya sepakat bahwa asma Allah termasuk dari bab tauqifiyah. Min bab tauqifiyah, tidak boleh ditetapkan kecuali dengan adanya dalil. Ya. Asy-Syahristani, al qushairi Fakhrur Razi, Ibnu Hajar, Al-Asqalani, Al-Ghazali, semua tokoh-tokoh mereka menyatakan bahwa nama-nama al-asma al-husna itu harus dengan wahyu, bukan dengan ro'yu. Jadi kita harus menuduh apa yang disebutkan dalam sunan at-tirmidzi itu ijtihad mereka rahimahumullah mengambilnya dari Al-Qur'an. Tapi yang, yang, yang biar kita cocokkan dengan kaidah yang kita pelajari yang paling dekat itu yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani. ya nah dan lebih lebih agak tenang lagi yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman al 81 di dalam Al-Qur'an 18 dalam sunnah dalam hadis nah dan itu Allah, nasallallahu an yusahhila lana yuwaffiqana an nahfadhaha ya fadilahnya keutamaannya luar biasa Man ahsaha dakhala jannah. Allah punya nama, punya 99 ada 99 nama yang siapa yang menghafal 99 nama ini masuk surga. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan lain nama-nama lain juga ada. Ya. artinya nama-nama yang menjadi tiket untuk masuk surga 99. Ini kata mereka. Maksudnya seperti itu. Ini ringkasnya lah. Ya, untuk tiket masuk surga ini 99 nama ini. Nama yang lain itu ada yang disimpan oleh Allah, tidak diberitahukan kepada kita. Kita akan diajarkan doa oleh Rasulullah SAW. Awista tabihi fi ilmil ghaibi indah. Atau nama-nama yang engkau simpan khususkan untuk dirimu sendiri dalam ilmu ghaib milikmu. Ada nama-nama yang diberitahukan kepada kita. Ada yang nama-nama yang disampaikan, yang diterangkan Allah dalam Al-Quran. Ada yang nama-nama yang Allah khususkan untuk diri yang tidak kita ketahui, yang belum kita ketahui. Ini menunjukkan kata para ulama dari kalangan Syafi'iyah semuanya berpendapat seperti ini bahwa nama-nama Allah itu bukan yang 99 itu saja. Ya, nama-nama yang ya, Allah yang di dalam apa sunan at itu bukan hanya itu nama Allah. Tapi nama-nama untuk mendapat yang untuk janji yang dijanjikan surga bagi penghafalnya ya 99. Tapi bukan mutlak yang ada dalam Sunan Tirmizi. Nah, kenapa? Itu bukan dari Rasulullah. Nah, tinggal kita menelitinya. Ayo, insya Allah kita pada kesempatan yang akan datang kita cari nanti. Insya Allah kita mulai dengan apa namanya mungkin di bab nanti bab walillahil asmaul husna itu kita mulai bahas satu persatu insya Allah. Nah, mungkin dari apa Mustaknya, turunannya, diambil dari kata apa nama tersebut dan secara lughah, secara bahasa apa artinya nama tersebut. Kemudian istilah nah, atau apa? Nah, kemudian apa yang ter terkait dengan nama tersebut? Kandungannya apa? Nah, sehingga kita kalau menghafalnya itu termasuk mendapatkan jaminan untuk masuk surga. Ya, aplikasinya bagaimana? Ya, ibadah apa yang harus kita lakukan dengan nama-nama tersebut? Kata Ibnu Qayyim, masing-masing nama Allah itu punya ibadah khusus. Punya ibadah yang khusus yang tidak menghalangi untuk ibadah dengan nama-nama yang lain. Nah, Nah, seperti nama Ar-Rahman, bahwa Allah punya sifat rahmat yang maha luas. Kemudian kita dapatkan dalam Al-Quran bahwa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Apa yang kita ambil? Berarti apa? Ya, untuk kita untuk mendapatkan rahmat Allah itu kita harus jadi orang yang muhsin. Ihsan kepada Allah, ikhlas dalam beribadah. Ihsan kepada sesama. sesama. Yang terungkap dengan misalnya apa? Dengan badrul majhud. Ya. Kemudian tarkul adha dan talakul wajh. Nah, suka berbagi, kemudian menahan diri tidak menyakiti orang lain dan wajah yang berseri. Ini kan termasuk ihsan kepada sesama. Kemudian apalagi yang bisa membuat kita mendapatkan rahmat Allah? Taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Al-Quran. Ya, seperti misalnya apa? dalam ayat yang kita baca semua kita hafal. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. La'allakum turhamun. Perhatikan, dengarkan dengan seksama, bukan saingan. <laughs> Sana baca, sana keraskan suara, saingan. Lirih. Ya. Nah, nah itu diantaranya. Ya. dan menunjukkan apa kan? Seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim, Allah yuhibbu nafsahu wa yuhibbu asma'ahu wa sifatahu wa sifatihi wa yuhibbu man istasafa Artinya nah, artinya yuhibbu apa namanya muqtada sifati. Allah mencintai nama dirinya, mencintai sifat-sifatnya, nama-namanya dan mencintai orang-orang yang mereka itu memiliki sifat seperti yang ditunjukkan oleh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah cinta kepada namanya Al-Alim dan Allah mencintai orang-orang yang berilmu. Allah mencintai namanya Al-Muhsin. Allah mencintai orang-orang yang muhsinin. Berbuatlah supaya mendapatkan cinta Allah. Ya, jadilah orang yang muhsin, jadilah orang yang memiliki sifat rahmah. Ya. Layarham yarham man la man layarham tidak dirahmati, tidak dikasihi orang yang tidak mengasihi yang lain. Itu diantaranya. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kelonggaran, kelapangan untuk kita menekuninya satu per satu per satu. Ini dulu mungkin insya Allah pada kesempatan lain.